kata penulis Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala faqad hatta Allah azza wa jalla ala dhalika. Sungguh Allah telah mendorong, menganjurkan kita untuk melakukan hal itu, yaitu ta'zir, tauqir dan ta'zim. Memuliakan beliau, menghormati beliau dan mengagungkan beliau. Faqala yaitu Allah taala berfirman dalam surat Al-Fath litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu yaitu ini sebelum ayat ini Allah berfirman Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Rasul sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan, Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa itu Litu'minu, supaya kalian semua beriman billahi wa rasulihi kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa tu'azziruhu wa tuwaqiruh dan supaya kalian ini memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam wa tuwaqiruhu dan menghormati beliau ya demikian pula wa qala azza wa jalla Allah azza wa jalla juga berfirman dalam ayat yang lain falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu an nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepada beliau wa azzaruhu dan memuliakan beliau wa nasaruhu dan menolong beliau wattaba'un nur alladhi unzila ma'ahu dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersama dengan beliau yaitu mengikuti Al-Qur'an wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ulaika humul muflihun maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan nah Kata beliau, wal murad bi hadzal haqqi ta'zimuhu wa ijlaluhu wa nusratuhu wa ta'yiduhu wa ayyu amala min at-tashrif wa at takrimi bima yaliqu bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan hak ini yaitu mengagungkan beliau, menghormati atau memuliakan beliau, menolong beliau dan mendukung beliau dan agar beliau diperlakukan ini bima yaliku bihi dengan sesuatu yang pantas bagi beliau berupa tasrif dan takrim berupa pemuliaan dan penghormatan ini kita menghormati dan memuliakan Rasulullah SAW dengan sesuatu dengan perbuatan-perbuatan yang pantas untuk kita berikan kepada Rasulullah SAW dan tentu saja para ulama telah menyebutkan bahwa pengagungan kepada Rasulullah SAW pemuliaan kepada Rasulullah SAW itu tidak boleh melampaui batas. Jadi harus kita hindari ini perkara-perkara gulu di dalam menghormati dan mengagungkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu di sini penulis menyampaikan bima yaliku bihi sallallahu alaihi dengan sesuatu yang pantas bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ma altafa ma qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah." dan alangkah indahnya, alangkah bagusnya apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Idza kanatil bahaimu wal jamadatu tu'azzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nahnu ahaqqu bi fa nahnu bi ta'zimihi." Kata beliau, apabila binatang-binatang dan juga jamadat benda-benda mati itu tu'azzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka semua itu menghormati mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka itu yaitu binatang-binatang dan benda-benda mati itu saja menghormati mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa nahnu ahaqqu bi maka kita ini ya sebagai manusia terutama orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih berhak untuk mengagungkan beliau sallallahu alaihi وسلم كما قال الحسن البصري رحمه الله في حنين الجذع sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah taala tentang merintihnya batang pohon kurma. Ini pada zaman dahulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering berkhutbah dengan di dekatnya ini batang pohon kurma yang kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dibuatkan mimbar untuk berkhutbah ya maka sudah tidak lagi berkhutbah di dekat pohon kurma, batang pohon kurma tersebut sehingga terdengarlah rintihan dari e, batang pohon kurma tersebut karena merindukan dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al Hasan Al Basri mengomentari hal ini, "Jika kan al jazau yahinu ilaihi, fa antum awla bil hanini ilaihi." Kata Al Hasan Al Basri, apabila al jaza yaitu e, batang pohon kurma itu yahinu merintih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merintih karena rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa antum aula bil maka kalian wahai kaum mukminin lebih berhak untuk merintih dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sadaqa rahimahullah dan alangkah benarnya beliau rahimahullah ini yang dimaksud di sini adalah bisa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukilkan perkataan ini dari beliau atau Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Ya, perkataan beliau itu benar. Wa nadhiru fi kitabillahi al irsyada ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi katsiran. Dan orang yang memperhatikan kitabullah, siapa saja yang mau memperhatikan kitabullah Al-Qur'anul Karim, yajidu al irsyada. Dia akan mendapati bimbingan kepada kita ila ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tauqirihi dan menghormati beliau, memuliakan beliau dengan bimbingan yang sangat banyak. Wa minhu qawluhu azza wa jalla dan di antaranya adalah firman Allah azza wa jalla la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha yaitu firman Allah taala janganlah kalian menjadikan panggilan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara kalian sebagaimana panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain ya di antara kandungan dari ayat ini Allah taala mengarahkan kepada kita untuk terutama para sahabat ya yang mereka hidup di zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup ya Allah taala membimbing mereka ketika memanggil Rasulullah SAW tidak memanggil dengan sebutan namanya ya tetapi dengan sebutan Rasulullah atau Nabi Allah. Dan ini kita dapati dari sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahkan sampai istri-istri beliau ya menghormati Rasulullah SAW tidak dengan sebutan suamiku tetapi dengan sebutan ya Rasulullah wahai Rasulullah. Naam. فينبغي أن ayyuhaba wa يبجل wa wa wa يسود maka sudah selayaknya beliau itu yuhaba disegani dihormati wa ayyubajjala dihormati ya wa ayyu wa dan diagungkan wa ayyusawwaja dan dimuliakan ya hendaknya kita benar-benar memuliakan mengagungkan menyegani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minhu qauluhu azza wa jalla dan diantaranya ya diantara bimbingan Allah taala kepada kita untuk bersikap menghormati menyegani dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman-Nya la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian meninggikan suaramu melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini merupakan adab terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Taala ajarkan kepada kita. Ya, fala yajuzu rafu الصوت فوق صوته Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi. Maka tidak boleh meninggikan suara melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi ketika kehidupan beliau ya, ketika beliau masih hidup ya, para sahabat yang berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW mereka diajarkan untuk tidak meninggikan suara melebihi suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kama annahu la yajuzu kama annahu la yajuzu an turfa'al ara'u wa nata'ijul afkari fawqa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da wafatihi sebagaimana juga ya, termasuk bentuk adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh antur faal ara ditinggikan pendapat-pendapat manusia wa wa nataijul afkar dan hasil-hasil pemikiran manusia fauqa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam ya ditinggikan ini melebihi di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mendahulukan pendapat manusia hasil pemikiran manusia ya dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW ini salah fi hayatihi wa ba'da wafatihi baik di kehidupan beliau ataupun setelah wafat beliau ya sehingga di antara bentuk pengagungan kita kepada Rasulullah SAW yaitu hendaknya kita mendahulukan sunnah beliau ajaran beliau ya di atas uh, hasil pemikiran manusia di atas pendapat-pendapat manusia apabila ada pendapat manusia siapapun itu orangnya baik itu ulama besar kalau memang itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita lebih mendahulukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga di sini ini waminhu qauluhu ajalla wa ala jalla jalaluhu di antaranya di antara irsyad itu bimbingan Allah taala dalam hal ini adalah firman Allah taala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinuh sesungguhnya sikap kaum mukminin orang-orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya shallallahu Alaihi Wasallam wa idha kanu uh, maaf saya ulangi innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam wa idha kanu ma'ahu dan apabila mereka bersama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ala amrin jami'in ya pada suatu perkara yang mengumpulkan mereka dalam satu pertemuan ya lam yadhhabu hatta yasta'dinu maka mereka orang-orang yang beriman itu tidak akan pergi dari pertemuan tersebut hatta yasta'dinu sampai mereka meminta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini salah satu bentuk adab yang lain yang Allah taala ajarkan kepada kita terutama kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak diperbolehkan untuk sembarangan keluar-keluar ini apa namanya keluar masuk dari apa namanya perkumpulan tersebut pertemuan tersebut kecuali setelah mereka meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. إذا لم يسع الصحابة ذهاب أحدهم إلى حاجة له عارضة إلا بإذنه فكيف بالخروج عن سنته وشرعه ini suatu hal yang harus kita perhatikan kata beliau idza lam yas'i sahabata apabila tidak dibolehkan untuk para sahabat zahabu ahadihim perginya salah seorang di antara mereka ila hajatin lahu aridatun aridatin kepada satu hajat yang datang kepada mereka ya illa biiznihi kecuali dengan izin beliau sallallahu alaihi wasallam. Yani apabila sahabat saja dalam pertemuan itu tidak diizinkan untuk keluar ya dari pertemuan tersebut kecuali setelah izin kepada Rasulullah SAW ya fakaifa bil khuruji an sunnatihi wa syar'ihi lalu bagaimana lagi dengan sikap keluar dari sunnah dan syariat Rasulullah saw artinya keluar dari pertemuan saja tidak dibolehkan kecuali setelah izin padahal keluarnya itu mungkin karena hajat yang mendesak ya. maka yang lebih penting lagi adalah dan tidak dibolehkan lagi adalah keluar dari sunnah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak dibolehkan seorang pun untuk keluar dari syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita harus mengikuti yakni ajaran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita meninggalkan sunnah dan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal yutamal hadal mithalul ajibu لتعظيم الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم dan hendaknya diperhatikan permisalan yang sangat mengagumkan ini tentang ta'zimnya sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat contoh yang disampaikan oleh beliau dari sikap sebagian sahabat dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu li Quraisy Inilah dia Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata kepada orang Quraisy, "Ba'da an laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam athna'a sulhil Hudaybiyah." Setelah dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika peristiwa sulh perdamaian Hudaybiyah. Urwah bin Mas'ud berkata kepada orang-orang Quraisy, "Ai qaumi, wahai kaumku, ya, wallahi laqad wafattu 'ala al-muluki wa wafattu 'ala Qaisar, 'ala Qaisar." وكسرى والنجاشي kata beliau wallahi demi Allah aku telah mendatangi para raja sebagai utusan ya untuk mendatangi mereka wafattu ala kaisar wa kisra dan aku juga telah mendatangi kaisar dan kisra ya wa najasyi dan juga najasyi nah kaisar ini sebutan untuk raja-raja bangsa Romawi Kisra sebutan untuk raja-raja Persia, sedangkan Najasyi sebutan untuk raja-raja bangsa Habasyah. Ya. Aku telah mendatangi mereka semua. Wallahi in ra'aitu malikan qat yu'allimuhu ashabuhu ma yu'allimu ashaba ma yu'allimu ashabu Muhammadin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demi Allah, tidaklah aku melihat in di sini bermakna tidak ya bermakna nafi. Tidaklah aku melihat seorang raja pun ya yang para pengikutnya ashabu sahabat-sahabatnya atau para pengikutnya itu mengagungkan dia raja tersebut ma yu'allimu sebagaimana ashabu Muhammadin para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya yang dilihat oleh Arwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ya, pengagungan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh melebihi pengagungan ini uh, apa namanya yakni melebihi pengagungan yang dilakukan oleh pengikut para raja-raja yang ada bahkan ya pengagungan sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW adalah pengagungan yang luar biasa lihatlah apa yang beliau sampaikan di sini wallahi in tanakhama in tanakhama nakhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu demi Allah tidaklah beliau Nabi Muhammad SAW itu meludah dengan satu ludah, mengeluarkan satu ludah. Illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, melainkan ludah itu akan jatuh. Ini ditangkap oleh tangan salah seorang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Fadallaka biha wajahahu. Kemudian dia mengusapkan ya dengan air air ludah tersebut tadi kepada wajahnya dan jildahu dan kulitnya. Para sahabat radhiyallahu anhum memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW sampai pun ketika Nabi Muhammad SAW meludah maka ludahnya ini diambil dan digunakan untuk ini mengusap wajah dan kulit mereka. Mereka memahami bahwasanya <clears throat> tubuh Nabi Muhammad SAW itu memang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini merupakan perkara yang hak. Ya, karena Allah Taala memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya tubuh beliau, bekas-bekas tubuh beliau adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya berbeda dengan manusia biasa tidak boleh kita lakukan perbuatan seperti ini wa idza amarahum ibtadaru amrahu dan di antara bentuk pengakuan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka ibtadaru amrahu mereka segera ini melaksanakan perintah tersebut wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi apabila beliau berwudu maka mereka hampir-hampir saja saling ber berperang, saling berperang. Ini saling uh, apa namanya berebutan untuk mendapatkan air wudhu beliau. Ya. Wa idza takallama khafadu aswatahum. Apabila beliau berbicara, maka mereka para sahabat pun merendahkan suara-suara mereka indahu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yahidduna ilaihi nadhara ta'dhiman lahu. Dan mereka tidak pernah yakni menajamkan pandangan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena mereka menghormati dan mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengagungkan dan mem memuliakan serta menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan membaca keterangan beliau penulis yakni tentang Eh, bukti-bukti ataupun tanda-tanda seseorang benar-benar mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.